Malam gaji yang mana menjadi patokan jika terjadi perselisihan di dalam awal berpuasa. Tentunya kalau berselisih awalnya, misalnya kita puasa kemarin hari apa? Hari Kamis. Kalau ada yang puasa hari Rabu, ya tentunya apa? Yang ganjil jadi genap, yang genap jadi ganjil. Malam apa yang menjadi patokan? Malam yang bersama jemaah. Ya Allah, mahal jemaah. Yang ganjil-ganjil. <laughs> ya jadi patokan. Kuat. Maka jangan jadi seorang ganjil. ah, Alhamdulillah ya semoga Allah balas kebaikan sifat kenapa yang dikeluarkan oleh para ikhwan kita. Undangannya hari ini dan hari Selasa. Selasa malam Rabu, yaitu hari Selasa sorenya kita buka berpuasa juga di Masjid Al Mukhlisin. Ya, diundang kepada semua ikhwan, ikhwan maupun akhwat. Demikian pengumuman ini. Ya, hak muslim atas muslim ada berapa? Nah, wa idza du'iya ajab. Jika diundang dia mau. Bukan jika punya satu mobil seharga 80 juta, zakat mal dikeluarkan 2,5 persen. Apakah setiap tahun atau satu tahun saja? Mobil tidak dizakati kondisitif. Yang dizakati itu kambing, kata tapi Mobil tidak zakat itu. Tidak lantas 10 mobil zakatnya satu mobil. Kalau mobil mau dizakati maka kita siapkan lebih dekat biasanya bukan selamat karena dia adalah <laughs> kendaraan, peliharaan. Kalau kita gitu samakan, kita kiaskan dengan apa? Dengan kambing. 40 kambing, satu, satu kambing misalnya. Nah, berarti kalau punya 40 mobil, satu mobil, begitu. Kalau, kalau kita pakai kias dalam masalah itu, maka kias yang paling dekat adalah kias ke hewan-hewan ternak. Tapi yang benar, Ivan Jepin, mobil tidak di Jakarta. Berapapun harga mobilnya. Walaupun antum punya mobil Jaguar yang harganya 3 miliar, tidak bisa jadi. Cuma kenapa aja maksudnya? Gitu ah, mengenai perniagaan. Apakah ada zakat perniagaan? Yang rojih, wallahu alam. Dalam masalah ini ada khilaf ya, para para ulama dapat kita memilih bahwa perniagaan tidak ada zakatnya kecuali keuntungan yang dihasilkan dari perniagaan itu berupa emas dan perak yaitu dinar dan dirham itu kena zakat jika sudah mencapai nisab dan berlalu satu tahun, karena pada zaman Nabi banyak pedagang ya banyak pedagang pada zaman Nabi banyak ya sebagian sahabat bahkan dikenal sebagai pedagang yang ulung seperti siapa? Abdurrahman bin Auf. Tapi tidak ada satu riwayat pun di dalam fikih zakat yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik zakat dari para pedagang. Satu, menyebutkan tentang nisab zakat perniagaan atau zakat dagang tidak ada yang itu. Jadi Islam memberikan kemudahan kepada para pedagang karena namanya dagang kadang untung, kadang rugi. Jangan antum bayangkan yang kali jadi pedagang. Tanyalah para pedagang itu. Ya kalau lagi untung ya untung. Tapi kalau lagi rugi, tanyakanlah sama para pedagang kalau sedang rugi. Bagaimana keadaannya? Roti bisa terbalik. Nah itu beratnya pedagang. Ya, jadi mereka menyucikan hartanya dengan berinfak. Ada banyak faedah Hikmah Pedagang diajarkan banyak berinfak, tidak ditarik zakat dari harta dagangnya. Karena namanya infak bisa terus menerus. Karena dagang itu terus menerus harus dibersihkan itu. Ya, pada para pedagang lebih apa namanya ditekankan untuk lebih banyak berinfak setiap waktu. Nah demikian. Menteri Agama berkata penetapan satu sawal ditetapkan sebaik-baik mungkin. Apa termasuk dosa besarkah yang tidak mengikuti imam jemaah? Ikhwan fillah azan Allah wa kejadian, jami'an. Menyelisihi jemaah, kudul jemaah adalah satu perkara yang besar yang Allah Subhanahu wa taala membenci tiga perkara dan menyukai tiga perkara. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyukai tiga perkara. Yaitu yang pertama apa? Anta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yaitu al-furqah. Allah Subhanahu wa taala tidak suka perpecahan. Al-ikhtilafu syarrun. Jadi kalau ditanya apakah dosa besar, bisa jadi dosa besar itu fiktif. Ya, menyelisihi pemerintah di dalam hal ini itu bisa jatuh kepada dosa besar. Wallahu a'lam. Ya, kalau kita lihat dari asarnya, yaitu dari pengaruh buruknya. Tahun lalu saja kita baca di berita ada yang bunuh-bunuhan, tertumpah darah gara-gara apa? Gara-gara perselisihan. Masalah itu. Coba lihat, di itu. Ya, tertumpah darah gara-gara perselisihan ini. Yang paling bertanggung jawab adalah yang menjadi biangnya. Pada malam Lailatul Qadar para malaikat turun satu malam untuk satu untuk semalam suntuk atau sekian jam saja. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sampai terbitnya fajar. Terus menerus, tanazzal, tanazzal itu tanazzal. Ghallaqatil abwab, artinya menutup pintu yang banyak. Eh, dalam bahasa Arab ya, wazan fa'ala itu menunjukkan banyak perbuatan, lebih dari satu perbuatan. Apakah orang yang menerima zakat fitrah juga wajib membayar zakat? Karena ada orang yang berkata zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim yang kaya dan yang miskin. Zakat itu iman miskin ada yang memberi dan ada yang menerima. Yang miskin tidak terkena kewajiban. Bagaimana mereka mau mengeluarkan? Untuk mereka saja itu kurang. Hadis Mu'ad bin Jabal, tuqazu min aghniyaihi wa turadu ila ini diambil dari harta orang-orang kaya diserahkan kepada orang-orang miskin. tuh Tuhfatun lil masakin kata Nabi tentang eh, zakat fitrah yaitu sebagai bahan makanan untuk fakir miskin. Yang lebih didahulukan adalah mengkotong saum misalnya titik. Kalau waktunya lapang, Kalau waktunya sempit, apa? Kalau waktunya sempit maka dia mengkodok saum. Jadi kalau waktunya lapang silahkan dia fi ayamin ukar, Ya, fi ayamin ukar. Puasa enam hari bulan Syawal, kemudian baru itu dia mengkodok satu demi satu puasa yang tertinggal. Allah a'lam. Jadi masalahnya lapang. Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan. Tapi kalau dikatakan mana yang lebih didahulukannya, yang harus lebih didahulukannya bila waktunya lapang, maka dahulukan apa? Qadha. Setelah kita sholat witir, bolehkah kita sholat malam lagi untuk hidupkan Lailatul Qadar? Wallahu alam, boleh. Ada dua cara. Yang pertama kita menggenapkan witir dengan mengerjakan satu rakaat lagi dengan niat syafat bil witri, menggenapkan witir kita. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua kita ikut salat bersama imam sampai selesai tanpa ikut witirnya. Karena kita sudah witir di awal malam. Karena Rasul mengatakan la witron fi laila, tidak ada dua witir dalam satu malam. Adapun hadis Nabi yang alu akhir salatikum bil laili al witra ini adalah anjuran bukan wajib. Jadikanlah akhir malam kamu itu witir, ini anjuran kalau bisa, itulah yang terbaik, bukan wajib. Karena sholat witir sendiri tidak wajib. Lalu bagaimana mewajibkan menjadikannya di akhir? Tidak wajib. Cuma yang paling bagus dia jadikan di akhir. Apakah benar bahwa orang-orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar dengan baik maka ia akan menjadi orang-orang yang baik? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita harus berharap baik kepada kita. Seorang tidak boleh mengatakan khabusat habusat nafsi. Buruk jiwa itu. Seorang harus berharap baik ya bagi dirinya. Dia tidak boleh mengatakan ah sungguh buruk diriku itu. Ya, sungguh bejat diriku ini. Tidak boleh dia mengatakan demikian. Jadi dia, dia berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia telah mendapatkan level Qadar, dia menjadi orang yang baik-baik. Semuanya ada wasilahnya, semuanya ada jalannya, semuanya ada alurnya ya Pak Ya. Dan orang yang tidak mengikuti alur lebih pantas dan lebih layak untuk tidak sampai ke, ketujuan. Dan orang yang mengikuti alur Mudah-mudahan sampai ke, ketujuan. Ya, tentunya dalam hidup tidak boleh berspekulasi. Ya, saya biar saja apa adanya. Yang penting jadi orang soleh. Ya bisa, ya, itu. Jadi orang soleh harus ada jalur yang di tempuh harus ada alurnya. Itu maksudnya. Biarkan saya apa adanya natural alami menjalani kehidupan secara alami bagaimana nantinya urusan nantilah yang jelas saya ingin jadi orang soleh dia ingin jadi orang soleh target najata walam tasluk masalikaha baik nasabi nasala tajri alal ya bang ya kamu ingin selamat tapi tidak menempuh jalannya sesungguhnya kapal tidak akan berlayar di daratan itu qada salah satu yang banyak ditinggalkan tidak ada qada sholat. Ini pendapat yang rajin. Tidak ada qada sholat di balik itu. Rasul mengatakan membedakan antara orang yang punya uzur dengan orang yang tidak punya uzur. Ya, man nama au nasiya. Ya, man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa tertidur dari sholat atau lupa maka hendaklah dia salat pada waktu dia ingat Rasulullah SAW berikan dispensasi sholat di luar waktu bagi siapa? Ashabul Azhar Orang yang punya udur. Udurnya apa? Lupa. Lupa. Ya kadang-kadang orang lupa. Atau ber tertidur. Bukan dia mengabaikannya. Ya bukan sahwat. Ya bukan apa namanya lalai. Ya bukan dia melalaikannya. Dia sengaja mengulur-ulur waktu hingga keluar dari waktunya. Ini tidak ada kota baginya. Yang ada adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka tidak ada faedah. Ya. Membedakan antara ashabul adab dengan orang yang tidak punya utuh, ah, Ya, jadi harus dibedakan antara orang yang punya utuh dengan orang yang tidak punya utuh. Rasul mengatakan barang siapa mendapatkan satu rakaat dari seorang asar maka dia telah mendapatkan sholat asar. Artinya dia kerjakan pada waktunya. Kalau di luar waktunya, dia tidak mendapatkannya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalaulah sholat boleh dikerjakan di luar waktunya, tentunya Rasulullah SAW tidak memerinci seperti itu. Ya, disebut akan sia-sia hari tersebut. Kenapa? Karena walaupun dia dapat tidak dapat rakaat juga dapat dapat sholat. Nabi Muhammad barang siapa dapat satu rakaat maka berarti dia telah dapat sholat asar. misalnya orang sholat di ujung waktu, dia cuma dapat satu rakaat pada waktu asar. Maka dia mengatakan dia sudah terhitung dapat sholat asar. Nah, bagaimana jika orang yang tidak ada, tidak ada, tidak dapat dia waktunya? Maka tidak ada sholat asar baginya. Dia wajib bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya. Bagaimana kalau pemerintah menggunakan hisap? Apakah tidak tetap berharga raya dengan ketetapan pemerintah? Jawabnya iya. Ma'an nasihat bahwa kita harus menerapkan metode ruhia. Dan alhamdulillah ini kita harapkan tidak terjadi. Nah, sampai sejauh ini pemerintah masih menggunakan ruhia, mengirim tim rukyah untuk melihat hilal. Ya, jadi kita harap sesuatu yang belum terjadi jangan diharapkan terjadi. Kalau terjadi, kalau ya, kalau itu tak harus. Bolehkah beras hasil zakat fitrah dijual sebagian oleh orang yang menerima zakat dengan alasan sudah kebanyakan dan takut beras tersebut busuk. Ini menunjukkan kemakmuran seperti itu. Berarti banyak yang zakat juga ya, sedikit orang miskinnya, banyak orang kayanya, hingga apa namanya yang terima zakat itu itu saja istilahnya, kan gitu. Ya boleh, karena harta yang diterimanya berupa zakat itu adalah miliknya ya dalam kepemilikannya. Dia boleh menggunakannya untuk apa saja. Dijualnya atau lain. Wajib kalau orang yang sudah membayar fidyah, membayar zakat fitrah, Tidak ada hubungannya antara fidyah dengan zakat fitrah. Fidyah itu bukan dengan beras, dengan makanan. Nasi kotak Garuda misalnya. Nasi bungkus. Itu dia, zakat fidyah. Fitrah dengan bahan makanan mentah, beras, jagung, sagu, gaduh atau sejenisnya. Bolehkah zakat dengan uang? Zakat apa? Zakat harta boleh. Ya. Karena uang bisa jadi juga. Tapi zakat fitrah tidak boleh. Zakat fitrah dikeluarkan dengan eh, apa namanya eh, bahan-bahan makanan yang menjadi bahan makanan pokok di tempat tersebut. Wallahu Ada orang yang hidup dalam keadaan miskin namun ia dan saudaranya yang lain mendapatkan warisan. Dan sekarang warisan itu masih berbentuk benda, rumah, tanah, dan lain-lain yang belum dibagi-bagi. Apakah ia tetap berkewajiban membayar zakat fitrah? Ikhwan Fidin Azan Allah wa ini bergantung kepada kondisi sehari-harinya. Karena orang miskin itu adalah orang yang kurang pendapatannya dari batas yang wajar. Itu miskin. Sementara fakir itu lebih buruk lagi keadaannya daripada miskin, yaitu orang yang tidak punya pendapatan. Jadi dilihat dari pendapatannya per hari. Ya ada orang miskin dia nggak punya pendapatan, nggak cukup pendapatannya di bawah UMR misalnya. Ya, UMR satu medan berapa? 700. Dia dapat di bawah itu. Cuma 200 gajinya. Ya, tentunya kurang. Ini orang miskin. Ya, dia enggak perlu bayar zakat dan dia berhak menerima zakat. Dia tidak mampu bayar zakat. Ya. Ada fakir lebih buruk lagi keadaannya dari itu, yaitu tidak punya penghasilan sama sekali. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kerjanya mojok-mojok. Kembang kempis lah hidupnya, ini fakir. Nah ini, ini berhak untuk mendapatkan zakat dan tidak wajib untuk mengeluarkan zakat karena dia tidak mampu untuk itu. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya di pinggir-pinggir jalan itu bagaimana? Juga bintina azan ya Allah wa jami'an. Ya, ya tentunya yang terbaik adalah antum memberikan zakat fitrah kepada satu karib kerabat yang istimewa. Kedua, tetangga-tetangga yang miskin. Kaum muslimin yang aku kenal yang miskin. Kemudian seluruh kaum muslimin. Ya, itu dia urutannya. Jadi dilihatlah ya. ya lebih baik antum menyerahkan kepada yang yang antum kenal, orang miskin, butuh bantuan untuk serahkan kepadanya. untuk mengejar amalan Lailatul Qadar, amalan apa yang dikerjakan pada malam gaji tersebut, yaitu qiyam qiyamul lail, itu yang utama. Dan amal-amal lainnya seperti baca Quran, doa, zikir dan sebagainya. Uh, demikian di bina Azan Allah wa Yudhilian Kajian kita pada uh, Hari ini Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua Subhanallah wa bihamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh